Alhamdulillah kita bersyukur terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa atas nikmat-nikmat-Nya terutama hidayah dan taufiknya yang senantiasa membuat kita mau dan mampu senantiasa istiqomah di jalannya insya Allah. kajian kita pada selatan siang hari ini sesuai dengan bijaknya adalah kajian sirah nabawiyah atau sirah para sahabat. Untuk kali ini, ya waktu yang agak sangat pendek ini saya akan mengetengahkan satu studi penerapan inspirasi dari eh, fakta bahwa para sahabat itu dalam sejarahnya dimenangkan melawan Yahudi itu dengan cara yang sangat mudah sekali. Saya ingin mencoba mengklarifikasi lewat beberapa ayat yang turun dengan nuansa konflik peradaban Islam Yahudi di Madinah. Yang masyarakat Rasulullah, ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, di Madinah adalah merupakan satu kawasan yang boleh dikatakan dikuasai oleh Yahudi. Tidak kurang dari 20 klan yang bertebaran di kawasan Yatrib atau Madinah dan memiliki tiga komunitas terbesar. Komunitas Bani Kaimukof itu ada di tengah kota Madinah, sedangkan yang dua lagi komunitas Bani Nadir dan Bani Quraidah ada di sebelah selatan agak ke timur dari kota Madinah. Terkenal Yahudi sampai kapanpun memang mereka punya kelebihan pada saat itu kelebihan Yahudi adalah dalam teknologi senjata. Jadi senjata orang Yahudi ini sangat branded dan produksi besar-besaran. Maka kebiasaan Yahudi menciptakan perang itu dicatat dalam Al-Quran. Karena buat Yahudi perang itu bazar, bazar senjata sesungguhnya. E, sampai Yahudi itu orang orang kawasan Arab dan masa etnis Arab itu sampai jadi korban perang terus menerus yang terakhir disebut perang Buat perang Buat itu sepanjang 50 tahun nggak pernah berhenti karena selalu disulut oleh orang eh, orang-orang Yahudi nah perang Buat itu antara Aus dan Khosrov ya 50 tahun nggak pernah berhenti perang setiap tahun selalu ada perang Kemudian kelebihan mereka adalah teknologi, terutama teknologi pertanian. Sehingga betapapun hebatnya orang Arab dalam bertani kurma waktu itu tetap kelas dua. Sedangkan memang kurma dan anggur dan seterusnya itu nomor satu justru di Khaybar. Nanti akan kita dapati fakta sejarah jika Rasulullah menaklukkan Khaybar terjadi deal bahwa Yahudi tetap tinggal di Khaybar tapi sebagai eh, sebagai tenaga operasional pertanian yang digaji. Karena Rasulullah membutuhkan kepiawaian mereka dalam bertani. Yang ketiga tentunya dalam ekonomi moneter, dalam bentuk rentenir-rentenir yang sangat sadis, sangat kejam. Dan ekonominya sangat monopolistik dan sangat liberal, karena memang Yahudi itu eh, agama sejak tahun 150 Masehi sejak keluarnya apa itu eh, gabungan dua kitab kitab Misnah itu oleh pendeta besar Yahudi itu disebut sebagai wahyu-wahyu yang mencecer kata pendeta Yudas ini bukan Yudas yang kasus kita ya kemudian digabung dengan gemarah gemarah itu tulisan-tulisan para pendeta Yahudi yang kalau itu hakwa bil batil dari dua itu lahirlah Talmud. Talmud itu isinya sebuah manifest kuratif yang mengalahkan manifestusnya Abdul Hitler dengan apa itu baik Kam, yang mengatakan bangsa Jerman itu bangsa paling unggul di dunia. Tapi kalau Talmud mengatakan selain orang Yahudi bukan malu, bukan manusia yang boleh diperlakukan apa saja dari background ideologi seperti ini memang dalam berekonomi, dalam berpolitik, Yahudi itu menghalalkan segala segala cara. Jadi memang akhirnya orang Arab menjadi marginalized, kurus dan agak sedikit under pressure karena tertekan oleh undang-undang yang dilibatkan oleh orang Yahudi terhadap para ketua-ketua kabilah. Itu faktanya, tapi menariknya adalah Ketika Rasulullah hadir di Madinah, ketiga kekuatan Yahudi yang berbenteng itu, karena kampungnya berbenteng, itu ditaklukkan oleh Rasulullah, tanda kutip ya, itu tanpa tetes darah pun, kalau kata begitu. Sebutlah Bani Kainuqa tahun kedua bulan Sawal menantang perang kepada Rasulullah karena sebuah insiden dan Rasul disamperin langsung masuk benteng semua, dikepung 15 hari, mengibarkan bendera putih. Terus Bani Nadir. Bani Nadir tiga perkara terhadap agama dinas. Tapi yang paling puncak adalah karena ingin membunuh Rasulullah dan sudah melaksanakan perencanaannya. Tapi kemudian keburu diantisipasi oleh Jibril. Akhirnya dikepung juga, di oleh Rasulullah, dikepung enam hari penjelasan. Bani Quraisyah itu tahun kelima diparani, ditatroni oleh Rasulullah dan para sahabat karena mereka ter, terlibat dalam konspirasi pasukan Ahzab dan sudah menyediakan berbagai macam fasilitas untuk memerangi Rasulullah SAW. Dikepung juga oleh Rasulullah hitungan belasan hari ada 14 sampai 15 hari menyerah juga. Kenapa? Ini juga pertanyaannya. Ini ada faktor Yahudi dan ada faktor Muslimnya. Uh, Allah sudah memberikan pembelajaran kepada, kepada kita secara sangat serius itu ketika pasca perang dari Nadir turun satu surat penuh yang di situ isinya adalah tentang kemudahan mengalahkan Yahudi, karakter dasar Yahudi, terus orang beriman seperti apa yang ditolong oleh Allah, dan prasarat apa untuk menjadi iman dalam level pantas ditolong oleh Allah. Itu ada empat poin yang paling kita catat di situ. Eh, yang pertama adalah rahasia kemenangan yang Allah berikan di sini karena keberpihakan Allah. Saya bacakan saja suratnya. Jadi awalnya begini. Bani Nazir melanggar siaga Madinah. Berdasarkan undang-undang siaga Madinah, siapapun yang melanggar, maka tidak boleh lagi tinggal di Madinah. Akhirnya dikirimlah surat oleh Rasulullah. Surat ultimatum. Di mana Anda, orang Yahudi, karena melakukan ini, ini, ini, maka tidak boleh lagi tinggal di Madinah. Saya kasih 10 hari untuk meninggalkan Madinah. Lalu 10 hari yang saya masih di sini akan kami serbu. Udah ada mereka mas-mas, dapat 2, 3, 4 hari saya mas-mas. Ya, tiba-tiba datanglah surat dari orang-orang munafik oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, jangan tinggalkan Madinah katanya. Karena punya 2000 orang ya, yang siap bergabung dengan Anda. Kalau ada diserang, kami akan bela. Kalau anda diusir, kami akan meninggal meninggalkan Madinah. Kata Abdullah bin Ubin Akhirnya mereka berhenti bergemas-gemas, malah membalas surat Rasulullah dengan bunyi, silahkan kau lakukan apapun, kami tidak akan meninggalkan Madinah. Akhirnya Rasulullah SAW di masa sulit ini, tahun ketiga, menjelang tahun keempat, habis beberapa tragedi di umat Islam, Rasulullah terpaksa mengirim pasukan apa adanya, seadanya, mengepunglah becek balinalir. Becek balinalir itu cuma tak, e, selain kokoh dia dikelilingi oleh pohon kurma yang rapat. Sehingga Rasulullah mengepung juga nggak berdaya. Nggak berdaya, satu hari, dua hari, lima hari, enam hari, sampai hari ke-6 kan Rasulullah sudah bisa logistik. Siap-siap Rasulullah sudah merencanakan kalau besok kita pulang nih. Tapi pas sore hari kurang lebihnya ini, gitu, Tiba-tiba dari atas becek keluar bendera putih menyerang. Rasulullah kaget luar biasa. Turunlah akhirnya klarifikasi dari Allah di empat ayat pertama dari surat Al-Hasyr. Setelah ayat yang kedua Allah mengatakan, "Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min diyarihim min awwalil hasyr." Ma dhanantum an yakhruju wa dhannu annahum mani'atun usurahum min Allah فآتاهم الله من حيث لم يستفتحوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم في أيديهم وفي أيدي المؤمنين فاعتذروا يا أولي الأبصار Parindikannya Allah artinya adalah dialah Allah yang telah mengeluarkan orang-orang kafir dari ahli kitab dari perkampungan mereka di awal pengepungan. Ini baru enam hari. Gak lupis kalau enam hari banyak rahasia. Padahal banyak-banyak nadir itu tidak bisa di masuki oleh tentara sehebat apapun dan mereka memiliki kekayaan yang logistik yang untuk tiga tahun pun gak habis bahkan dari bawah tanah itu mengalir sungai untuk meneliti dan dari dari Jadi kemudian Allah mengatakan malah menantum ayah di kalian tidak pernah menyangka mereka mau keluar mau menyerang. Wadzanu annahu mani'atun husunuhum min Allah dan Yahudi pun Sangat percaya diri sampai mereka yakin benteng mereka itu cukup bisa melindungi mereka sampai dari Allah SWT. Kegiatan di sini. Fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibun. Akhirnya Allah serang dari arah yang enggak pernah mereka katakan. Yang diserang oleh Allah apa? Ya hatinya. Jadi diserang hatinya. Diserang hatinya. Gimana diserang hatinya? Ya, Fa'atamul lazina tak fi qulubihim ruba. Jadi kan dia pengecut mendadak, takut dan beribu tahun dia ini, dia ini sendiri sampai akhirnya kemudian Yahudi itu menghancurkan rumah-rumah mereka sendiri dengan tangan mereka sendiri dan juga akhirnya dibantu oleh orang-orang beriman. Apa artinya? Artinya setelah mereka menyerah Rasulullah kasih opsi, sudahlah kalau itu kalian tinggalkan Madinah, silahkan bawa apa saja, kecuali senjata. Itu sudah, akhirnya mereka berpikir apa yang bisa dibawa di rupanya sampai kepikiran kusen, pintu jendela, pintu gitu ya, kalau jendela dan pintu itu akhirnya mereka TKL yang satu-satu untuk Akhirnya harus merobohkan rumah mereka. Klarifikasi Allah sangat menarik ya zaman Imamullah bahwa ketika hamba-hambanya sudah maksimal melaksanakan itu, Akhirnya Allah proses sudah ditempuh dengan maksimal yang bolong-bolong Allah ambil. Selama umat Islam itu berada di pihak Allah, jadi urusan Allah. Maka gitu. Bahkan kalau perlu malaikat pun diturunkan dari dalam kasus perang, perang badar dan seterusnya. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa Yahudi bisa semudah itu dikalahkan? Yahudi itu disebut oleh Allah, La yuqadirunakum jami'an illa fi quram muhaqqaratin aw bi wara'i judur. Orang Yahudi itu gak akan pernah berani berperang dengan kalian face to face, gak berani. Kecuali dari balik benteng atau dari balik dinding. Orang Palestina, orang Arab bersaksi bahwa Yahudi itu belum pernah kuat perang lebih dari 15 hari dalam face to face. Saya gak cerita perang apa, perang roket ya. Tapi perang apa namanya? ya klecek gitu, itu belum pernah bertahan lebih dari dua pekan. Tengah bulan itu nggak sanggup. Makanya kemarin 28 hari sudah bikin apa namanya, tidak sejata tapi sepihak. Karena mereka tahan mereka. Itu memang firman Allah. Allah warai jujur itu di balik dinding. Dan dinding orang-orang Yahudi itu kemunafikan. Jadi yang itu nggak ada apa-apanya. Jadi kalau nggak orang-orang munafik nggak bertebaran di sekitar Palestina, itu yang tidak ada apa-apanya sebetulnya. Makanya Yusuf Kortowi dalam Al Jazeera kan marah banget sih ketika Friday mengatakan Inna umara layak la ya-, ya-, lam yazal dulu Allah. Istilahnya apa? La yaqulun Allah. Walakinnahum dulu al-kursi. Karena pemimpin umat Islam sekarang tidak lagi menyembah Allah, tapi menyembah dari Zulkifli dalam apa itu slide sosok di di TV Jazirah ya. Ya karena kita semua tahu bagaimana pada saat um, Yahudi membabak belur umat Islam itu ketika George W. Bush resign itu Raja Fahad itu ngasih hadiah sampai 1,6 miliar dolar sedangkan Condoleezza lain sampai 6 ribu 60 ribu US dollar untuk dia dari siapa? Raja Abdullah Saudi dan seterusnya. Memang banyak kemunafikan. Maka Yahudi selalu sedikit tirai, selalu sedikit apa ya, sedikit gap-gap dulu lah, sedikit payung, kamuflase, dia bikin PBB lah atau yang kedua tidak ada gunanya selama ada di dunia ini. Terus juga apa itu namanya prematur yang dari itu selain Islam utari mengungkapkan seterusnya itu yang menjaring para politisi dan intelektual muslim dan seterusnya. Itu yang unik. Dia punya kelemahan. Batu bayar syadid tertemu jamian 20 buluhum syadbah. Pertikaian internal mereka sangat keras. Kau sangka mereka bersatu, padahal hatinya bercerai-berai. Itu unik. Pertanyaan kedua, kenapa sahabat disayangi Allah sedemikian sederhananya mengalahkan Yahudi yang begitu superior secara faktual kok dengan tanpa keringetan ya tanpa keluar keringat sama sekali ternyata memang kualitas sahabat ya di situ Allah sebutkan kenapa Allah berpihak kepada mereka karena muhajirin ansor itu membuktikan diri mengaktualisasikan diri sebagai mukmin yang orientasinya kepada Allah tidak pernah dia muhajirin disanjung oleh Allah meninggalkan harta dan kekayaan gara-gara ingin jadi korban karunianya dan karena ingin bela agama. Sedangkan orang-orang Ansor disebut oleh Allah walladzina tatawwa'u dar wal iman. Orang yang tinggal di kampung Yadrib dan tinggal di dalam iman. Tapi saya itu mengatakan iman orang Ansor itu terlalu besar, tapi digambarkan seperti rumah. Jadi iman itu melindungi betul itu, totally. Nah, zaman Rasulullah, Orang muhajirin itu meninggalkan harta kekayaannya, meninggalkan agenda pribadinya, meninggalkan orientasi yang lain, semua karena mencari ridho Allah dan karunia-Nya. Sedangkan orang Ansor itu menyiapkan rumah dan iman sekaligus sebagai tempat tinggal, mengutamakan orang yang orang muhajirin, walaupun mereka sendiri orangnya sedikit butuh dan miskin, isak. Generasi yang tiada duanya di dunia ini. Yang intinya adalah mereka sudah menyampaikan hukum dunia demi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, rahasia kemenangan yang Allah maksudkan itu di closing surat Al-Hasr. Karena waktu kita pendek nanti baca sendiri surat Al-Hasr ya. Bahwa rahasia kemenangan umat Islam itu di Quran. Allah sudah mengatakan, walaupun nazzalna alaikum kitaban hidup hukum apalah itu. Dan telah benar-benar kepada kalian sebuah kitab di situ ada kejayaan kalian. Kenapa kalian tidak berpikir? Di dalam surat An-Nasr itu Allah memberikan gambaran walau anzalna hadal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Dikau oke? Yatafakkarun dalam bahasa lain sendiri. Kalau sekiranya laporan yang diturunkan kepada gunung, pasti gunung itu akan busuk dan retak, pecah. Karena takutnya kepada Allah. Itu perumpamaan buat kalian sebagai berpikir. Tentunya maksud ayat ini adalah Allah tidak pernah menurunkan kepada gunung Al-Quran. Allah juga tidak akan pernah kita lihat Al-Quran turun kepada gunung. Tapi ini sindiran kepada kita bahwa gunung saja kalau tak ada yang terima aturan akan ada respon yang luar biasa. Berarti benda mati. Kenapa orang-orang hidup manusia tidak merespon Al-Quran? Dengan kata lain, sebetulnya manusia itu lebih bebal daripada gunung. Kenapa saya katakan seperti ini? ya, Karena bobot dari sebuah petang, bobot dari sebuah perintah, bobot dari sebuah aturan, pedoman, itu sangat bergantung kepada sumbernya. Katakanlah di bisa kita ada pesan dari yang satu dari manajer, yang satu dari YouTube, pasti kita akan respect yang nomor satu kepada dia. Bukan masalah isinya, mungkin isinya nggak penting. Tolong dia dibelikan gaduh-gaduh, mungkin cuma begitu. Sementara dari manajer mungkin lebih kepada aplikasi, karena kebetulan dia tolong kalau keluar tolong sedikit nggak gaduh-gaduh, paling cuma gitu tapi tetap dibuka duluan. Kenapa? Karena respect kita kepada respon kita kepada Tuhan tergantung respect kita kepada sumber. Nah, manusia itu sudah lupa bahwa Allah itu kekuasaan yang mutlak. Istilahnya, keputusan Allah nggak ada yang bisa menghalang-halangi. Kalau keputusan manusia, itu jutaan kemungkinan itu tidak bisa dilaksanakan. Kehendaknya juga mutlak Allah itu. Kalau mau pasti terjadi pun ini juga mutlak. Apa yang Allah pastikan, sampaikan pasti benar. Kemutlakan-kemutlakan ini ketika kita abaikan. Nah ketika para sahabat itu menerima Al-Quran dengan mutlak, maka pertolongan Allah pun menjadi sangat mutlak. Sangat mutlak dan sangat diraihkan. Dan kalaupun ada orang syahid, itu karena Allah itu dan mencintainya. Jadi jangan macam Allah, ya akhirnya memang Eh, kita harus kita ya bahwa Rasulullah pun berkata Inna Allah sarfau bihadal kitab ya'kuwa manwaya bawamina. Sesungguhnya Allah akan membangkitkan, memberikan kemuliaan dengan Al-Quran itu berapa kaum dan akan meruntuhkannya karena juga Al-Quran ini. Seluruh syarat hadir sepakat menghargai Al-Quran, menghargai diri sendiri, mengangkat Al-Quran beriman mangkat pada diri sendiri. Menjauhi Al-Quran berarti menjauhi kemuliaan umat ini. Maka dari itu, saya akan closing dengan sebuah cerita. Semoga ada gunanya. Dulu tahun 89 ada seorang wartawan beragama Yahudi dari Jerman. Namanya Leopold Weiss. Dia wartawan e, dari sebuah koran harian namanya Sabtu Tertitum dia terlibat sebuah bulan makan makan ya di sebuah kampung di sebelah barat kota Jalalabad dalam perang mujahidin dulu. Dia ngobrol dengan para mujahidin, di dalam obrolan itu si Yahudi akhirnya bicara juga sampai kebicaraan tentang Daud dan Goliat, David dan Goliat. Si Yahudi ini ngomong gini, tahu nggak kenapa David bisa mengalahkan Goliat? Kenapa? Karena dia mempercayai sikap suci sepenuhnya yang datang dari Tuhannya. Kan hanya itu, karena Bani Israel itu sejarahnya jauh empat kali dari pusat saya dari Israel itu diperbudak empat kali selalu sebabnya karena jauh dari tahun tahu selalu itu sebabnya selalu itu kalau dari Israel akan ada yang mungkin ayat bayinat wa mayyubatil limatolib bagi atau ufa imam asyadidul liqam jadi Nabi yang membangkitkan dari Israel selalu misinya adalah mengembalikan komitmen kepada Taurat biasanya uh, eh, si Yahudi melanjutkan kritik Makanya saya heran karena kalian lelaki Islam ini Kalian punya kitab yang seharusnya membuat kalian menjadi hebat kalau kalian mempercayai ini. Kalian akan jadi umat yang tak terkalahkan, jadi umat yang besar kalau kalian kalau kalian ini. Kata seorang kakek-kakek di situ, berada di situ, wah, kalau gitu anda ini orang muslim. Ya? Oh enggak, saya kan muslim. Saya kasihan aja sama umat Islam. Enggak, kamu itu muslim, cuma belum bersyahadat saja, kata si kakek ini obrolan selesai. Ya, good by the way lah katakan. Tapi buat si Leopold Weiss ini nggak sederhana. Dia dihantui oleh peristiwa itu sampai bertahun-tahun, sampai satu setengah tahun. Nyaris tidak bisa tidur sih. Dan terakhir, satu setengah tahun dari peristiwa itu dia bersyahadat dan masuk Islam. Anda tahu siapa sekarang orang yang namanya? Muhammad Akad. ulama terbesar dari kalangan orang Barat secara sejarah masa Islamnya selalu juga dialog seperti itu. Makanya sahabat Rasulullah majmuan itu kalau baca Quran itu pada nangis. Sampai Rasulullah mengatakan Man yakra'u Qur'an asal yasmi Faidam yasmi sal yatabaka Siapa yang baca Quran dalam penangis Kalau tidak bisa menangis adalah diramakan Seakan-akan menangis Imam Ghazali mengatakan, barang siapa yang baca Quran nggak sampai menangis, tidak menangisi dirinya, yang nggak mampu menangis ketika baca Quran. Terus kemudian akhirnya zaman Rahimahullah ada sebuah dialog beberapa sahabat. Kalau kau baca Quran, apa yang kau ingat? Tidak beli yang lain. Emang kau bisa ingat yang lain kalau dibaca Quran? Jadi kalau kemudian Allah menyindir kita memang kita harus tahu diri, kita harus sobat, kita harus memperbaiki, mengupgrade bahwa memang kayaknya umat Islam dihinakan oleh Allah karena mencampakkan Al-Quran. Tidak pede dengan firman Allah, tidak pede dengan tuntunan Allah, tidak pede dengan syariat Islam, tidak pede dengan janji-janji Allah. Karena janji manusia yang cinta kemungkinan membuat mereka tidak bisa melaksanakan saja kita percaya tapi janji dan ancaman Allah yang tidak mungkin bisa digeser kecuali Allah sendiri, suka kita tidak percaya. Maka kenapa kita sahabat dibela Allah? Karena mereka generasi Qurani dan tentunya hasil jadi PR kita. Kapan kita menang melawan Yahudi? Allah sudah berjanji. Kalau kita tidak terpengaruh oleh hawa nafsu Yahudi, maka Allah akan berada di pihak kita. Hadirnya Allah yang Tuhan semoga kita tersentuh kemudian lebih khusyuk lagi dalam baca Al-Quran, lebih mendalami lagi, anggap itu perintah dari zat yang maha dirut, maha presiden, maha raja, maha penguasa, yang kehendaknya dan kekuasaannya dan ilmu itu mutlak. Maka jangan dianggap sepele itu Al-Quran dan dari situlah kita akan diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir Allah. Demikian Pak Sumia mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.